بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله أجمعين قال المصنف رحمه الله نافعنا به وبعلومه في الدارين آمين وفروضه ستة أحدها نية وضوء أو أداء فرض وضوء أو رفع حدث لغير دائم حدث حتى في الوضوء المجدد أو الطهارة عنه أو الطهارة لنحو الصلاة مما لا يباح إلا بالوضوء أو استباحة مفتقر إلى وضوء كالصلاة ومس المصحف ولا تكفي نية استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة القرآن أو الحديث وكدخول مسجد وزيارة قبر والأصل في وجوب النية خبر innamal a'malu niyat ay innama sihhatuha la kamaluha wa yajibu qarnuha 'inda awwali ghusli in 'inda awwali ghusli juz'in minal wajh falau qaranaha bi asna'ihi kafa wa wajaba i'adatu ghasli ma sabaqaha la yakfi qarnuha bima qablahu haitsu la حيث لم يستصحبها إلا غسل شيء منه وما قارنها هو أوله فتفوت سنة المضمضة إن غسل معها شيء من الوجه كحمرة الشفة بعد النية فالأولى أن يفرق النية بأن ينوي عند كل من غسل الكفان والمضمضة والاستنشاك سنة الوضوء ثم فرض الوضوء ثم فرض الوضوء عند غسل الوجه حتى لا تفوت له فضيلة استحاب النية من أوله وفضيلة المضمضة والاستنشاك مع انغسال حمرة الشفاه إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع جيسنا محمد صلى الله عليه وسلم Wa furuduhu sittatun. Setelah membahas masalah surutul wudu, kita sekarang membahas masalah fardu-fardunya wudu. Wa furuduhu sittatun dan fardu-fardunya wudu ada enam. Ahaduha salah satu daripada enam niyatu wudu'in. Itu niat wudu. Au ada ifardi wudu'in. Atau niat melaksanakan kewajiban wudhu. Sekiranya mengatakan nawaitul wudu'a au nawaitu ada afardil wudhu. Au raf'i hadatsin atau niat mengangkat hadas. Dengan sekiranya mengatakan nawaitu raf'al hadas. Li ghairi daimil hadas. Untuk selain orang yang selalu hadas seperti pembahasan kemarin. Orang yang daimul hadas tidak cukup dengan niat raf'al hadas hatta fil wudu il mujaddid walaupun di dalam wudu orang yang memperbaharui wudu dia sudah punya wudu wudu lagi itu dikatakan ilmu mujaddid memperbaharui wudu walaupun di dalam wudu mujaddid cukup dengan niat raf al hadas dan yang lainnya ini ghayah lirrat ala kalam Imam Romli ini goyah untuk menolak pendapat daripada Imam Romli Karena Imam Romli mengatakan Kalau dia wuduk mujadid Dia sudah punya wuduk wuduk lagi Tidak cukup dengan niat raf al hadas Jadi ini kan dia kan muridnya Ibn Hajar Dia sependapat dengan gurunya Awit tahara anhu Atau niat tahara anil hadas awit taharah linahwi salah jadi dia niatnya tadi tahara anhu nawaitu tahara anil hadas gitu awit tahara linahwi salah mimma la yubahu illa bil wudu atau dia niat taharah linahwi salah dari seperti salat mimma daripada perkara layubahu yang tidak diperbolehkan illa bil wudu kecuali dengan wudu dia niat seperti nawaitu taharah lis salah nawaitu taharah li syukur nawaitu taharah li tilawah jadi perkara yang tidak diperbolehkan kecuali dengan wudu, boleh dia niat seperti itu nawait nawaitu taharah lis salah ya, jelas nawaitu taharah li tilawah boleh sujud tilawah kecuali dengan wudhu Nawaitu taharah jadi syukur. Itu maksudnya. Awistibahata muftagirin ila wudu'in. Atau dia niat istibaha muftagir ila wudu' kasala seperti salat. Dia niat sesuatu yang diperboleh eh, istibaha diperbolehkannya muftagirin sesuatu yang diperlukan ila wudu'in dengan wudu. Kasala seperti salat. Wa masil mushaf dan memegang Al-Qur'an. Contohnya nawaitu istibaha li fardhi salah nawaitu istibaha li salah nawaitu istibaha limasil mushaf boleh dengan nawait, niat istibaha atau dengan niat taharah tadi wala takfi niat istibaha ma yundabu lahul wudu dan tidak cukup niat dengan istibaha diperbolehkannya ma yundabu sesuatu yang disunahkan lahu bagi dia al-wudu. Wudu. Tidak cukup dengan sesuatu yang disunahkan. Nawaitu istibaha atil Qur'an. Hukumnya membaca Al-Quran dengan wudhu kan sunnah. Tidak wajib. Maka nah, apa cukup itu? Atau nawaitu istibaha atil hadis. Itu sesuatu yang disunahkan. Atau nawaitu nawaitu istibaha liziarah lihat ziarah kubur Disunahkan bagi wudhu. Apa cukup? Wala takfi, maka tidak cukup dan tidak cukup niat diperbolehkannya sesuatu yang disunahkan baginya untuk wudhu. atil Quran seperti membaca Al-Quran, awil hadis atau membaca hadis, wakaduhu li masjid seperti masuk masjid, ini perkara yang disunahkan bagi dia untuk wudhu. tiga brin dan ziarah kuburan. Nah, jadi di sini Fardu-fardunya wudhu yang pertama yaitu niat. Niat itu di sini dikasih contoh beberapa niat. Boleh Anda niat nawaitul a Boleh nawaitu ada afardil wudhu. Boleh niat nawaitu al hadas. Cuman untuk raf al hadas tidak diperbolehkan bagi orang yang daimul hadas. Seperti pembahasan kemarin orang yang beser dia tidak boleh niat nawaitu al hadas. Kenapa? karena hadasnya tidak terangkat. Karena dia cuma diperbolehkan mubih, diperbolehkan. Karena itu tidak cukup dengan itu. raf'al hadas. Terus di situ kalau orang yang wudhu mujaddid gimana? Kalau dia sudah punya wudhu setelah sholat wudhu lagi. Karena memperbaharui wudhu itu disyaratkan harus setelah sholat. Kalau dia wudhu sebelum sholat wudhu lagi. Bukan wudhu mujaddid namanya. Wudhu mujadid itu kalau dia wudhu setelah wudhu digunakan untuk sesuatu yang eh, wajib dengan wudhu seperti sholat kemudian dia ingin memperbarui wudhu lagi eh, itu namanya wudhu mujadid uh, wudhu mujadid ini apakah cukup dengan niat raf al hadas padahal hadasnya sudah terangkat untuk pendapat di Fatul Mu'in itu sependapat dengan Ibn Hajar dia mengatakan boleh walaupun dengan niat raf al hadas beda pendapat Imam Romli kalau Imam Ramli mengatakan gak cukup dengan niat raf al hadas. Atau dia niat dengan apa? Awit tahara anhu, nawaitu tahara anil hadas. Atau niat bersuci daripada sesuatu yang harus dengan wudhu. Seperti apa? Nawaitu tahara lis salah. Salat harus dengan wudhu. Nawaitu tahara limasil mushaf. Untuk megang Al-Quran ini harus dengan wudhu. Atau nawaitu tahara dengan sajdatus syukur masalah perkara yang wajib dengan wudhu dia niat bersuci dengan itu boleh. Apakah cukup niat dengan sesuatu yang disunahkan baginya wudhu seperti membaca Al-Quran membaca Al-Quran disunahkan baginya untuk wudhu nawaitu istibaha li qiraatil Quran tidak cukup niatnya ini kenapa karena giraatul Quran sunnah hukumnya pakai wudhu. Karena itu tidak cukup niat dengan sesuatu yang disunahkan. Kemudian sebelum itu, kapan sih kewajiban wudhu ini? Ya. Kewajiban wudhu itu sebetulnya kewajibannya bersama salat, yaitu ketika Lailatul Isra. Akan tetapi disyariatkannya sebelumnya, sebelum daripada itu. Kenapa? karena diriwayatkan Jibril itu pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali Nabi diutus kemudian mengajarkannya wudhu kemudian Nabi di situ sholat dua rakaat dan ini wudhu adalah termasuk syariat umat-umat sebelumnya karena ada hadis yang mengatakan hada wudhu'i wa wudhu'ul ambia min gobli ini adalah cara wudhu. Ini adalah wudhuku dan wudhu sebelum nabi-nabi sebelum aku. Jadi wudhu memang ada di zaman dahulu. Cuman bedanya wal khas bina al kaifi al maksusah. Cuman bedanya caranya umat yang dahulu dengan cara umat Nabi Muhammad lain. Ada yang mengatakan tidak bedanya sama caranya, cuman bedanya di situ ada ghurra tahjil adanya bedanya antara umat dulu dengan umat yang sekarang di dalam umat Nabi itu ada gurrawat tahjil disunahkan untuk melebihi basuhan wajah kemudian basuhan tangan dan basuhan kaki karena itu akan menjadikan cahaya dia di hari kiamat nantinya itu aja yang perbedaan antara umat dahulu dengan umat Nabi meneruskan daripada masalah tadi niat Wal aslu fi wujubin niyah. Asal usul kewajiban daripada niat khabar. Hadis Nabi saw. In nama "Innamal a'malu bin niat, Hanya saja amal itu dengan niat. Maksudnya apa? Ai innama sihatuha Itu artinya hanya saja sahnya itu niat. Sihatuha, sihatul a'mal, sahnya amal bin niat dengan apa? Dengan niat. Di kita kalau wudhu dengan tanpa niat tidak sah. Kenapa? Karena kesahan amal tergantung daripada niat. La kamaluha bukan dengan arti kamaluha. Innama kamalul a'mal bin niat bukan. Hanya saja kesempurnaan amal itu dengan niat, bukan seperti itu. Ini pendapat Abu Hanifah. Kalau pendapat Abu Hanifah, wudhu tidak wajib niat. Cuman lebih sempurna kalau dia niat. Bukan maksudnya innamal a'malu di sini innamasihatuha cuman kamaluha. Beda lagi kalau Sufia, Ahli Sufia mengartikan menafsiri hadis ini innamal a'malu binniyat ai innama ruhul a'mal binniyah. Hanya saja ruhnya amal itu dengan niat. Lebih parah lagi nih. Ya, ruh berarti apa? Kalau tidak ada ruh berarti mati. Itu pendapat Sufia. Wajibu garnuha dan wajib membarengkan niat inda ghusli inda awwali ghusli juz'in min wajhin. Wajib membarengkan niat ketika pertama basuhan bagian min wajhin daripada wajah. Diletaknya niat kapan? Ketika kita pertama kali basuh daripada wajah. Falau garanaha bi asna'ihi kalau membarengkan niat bi asna'ihi di pertengahan daripada ghusl wajah, asna'ihi ay ghusl wajah Kafa cukup. Dan basuh wajah. Pertama basuhan tidak niat sampai basuhan tengah-tengah wajah baru niat. Cukup apa tidak? Cukup. Wal falau garanaha bi asna'i kafa. Cuman wa wajaba tukos ya tugas lima sabagoha dan wajib mengulangi basuhan masa bagohah yang telah mendahului niat. Basuhan yang tadi pertama tadi mulai atas wajah kan belum niat sampai tengah-tengah wajah baru niat di situ. Nah, mulai atas sampai tengah ini belum terbasuh berarti wajib diulangi lagi. Basuhan yang mulai niat itu yang sah. Walayak figur gornuha bima goblahu dan tidak cukup membarengkan niat bima goblahu dengan sesuatu goblahu goblah kosil wajah sebelum basuh wajah. Dia masih mengambil air niat nggak cukup Haitsu sekiranya lam yastashibha ila ghasli syai'in minhu sekiranya tidak melanggengkan itu niat ila ghasli syai'in minhu sampai membasuh sesuatu daripada wajah. Jadi kalau dia mau ketika mengambil air nawa itu itu wudu atau itu ada al ada afardil wudu mulai pertama mengambil air Niatnya bukan ketika membasuh wajah. Ketika cukup ini, nggak cukup katanya. Lalu terus siapa? Nggak cukup kecuali kalau dia melanggengkan itu niat di dalam hatinya melanggengkan itu niat sampai basuhan kepada wajah. Berarti dilanggengkan niat sampai basuhan kepada wajah. Harus cukup. Kalau nawaitul wudhuah. mari kono diputus niatnya. Kemudian basuh wajah, nggak cukup. Kenapa? Karena letak niat itu ketika pertama kali membasuh daripada wajah. Falagaranaha kemudian wama garanaha huwa awwaluhu. Dan pertama sesuatu garanaha yang barengkan itu niat wa awwaluhu maka itu pertama daripada basuhan basuhannya. Hmm? Awwaluhu ya betul, awal ghusli. Pertama daripada basuhan. Fatafutu sunnatul wudu maka hilang kesunahan wudu inin ghassala ma'aha syai'un minal wajhi jika terbasuh bersama itu uh, niat syai'un minal wajhi sesuatu daripada wajah. Kahum roti syafa? Nah, awal ghusli. Fatafutu sunnatul wudu maka hilang kesunahan wudu inin ghasala jika terbasuh ma'aha bersama niat syai'un sesuatu minal wajhi daripada wajah. Kahum roti syafa seperti merahnya bibir. Yang merah. Ya. Ba'dan niyati setelah niat. Jadi gini, ada memang permasalahan gini. Kita kan sebelum wudu, sebelum basuh wajah kan ada kesunahan-kesunahan yang lain. Seperti apa? Kumur seperti apa istinsyak? Ha, istinsyak dan kumur itu kalau dia berkumur itu kan bibir ini kan termasuk wajah. Bibir ini termasuk wajah. Kalau dia pertama kali uh, apa ini basuh masalahan ketika dia nawaitul wudhu akan niat sebelum basuhan wajah kan tidak dianggap kecuali dilanggengkan sampai basuh wajah dilanggengkan itu niat sampai membasuh daripada sebagian wajah. Nah, kalau dia niat wudhu, nawaitul ah, kemudian dia kumur. Niatnya apa? Sunnah kan sebetulnya. Cuman dia niat wajib, nawaitul ah, kumur. Kemudian kena merah daripada bibirnya, sedangkan merah daripada bibir itu termasuk wajah. Ya benar hukumnya? Sah wudhunya sudah terangkat sebagian daripada yang wajib. Berarti untuk kesunahannya hilang kumurnya tidak dihitung, istinsaknya, istinsaknya juga tidak dihitung. Itu masalahnya. Lalu terus ya apa? Ya kalau kepingin tidak kena bibirnya pakai selang kumurnya. <laughs> Tidak ada caranya memang kalau kepingin tidak kena ya pakai selang atau nanti dikasih cara yang lain di sini. Ya, itu masalahnya di situ. Jadi ketika dia nawaitul wudhu'a kumur kan dia kan? Biasanya gitu. nawaitul wudhu'a kumur kumur kena merah bibirnya. Yang merah lah dia, yang hitam ya hitam. Ya. Ah, jadi dia kumur, ah, kena merahnya berarti terangkat daripada wajah, anggota wajah. Terus ya apa kesunahannya? Padahal itu kesunahan sebelum wudhu. Berarti untuk kumur, istinsyak kesunahannya tidak terhitung. Tidak dapat pahalanya. Ah, atau dia cara tadi itu dengan selang. Ada cara lain. Maka nah, di sini katakan fal aula maka yang lebih utama ayu farrigon niyah untuk memisah niat untuk membagi niat membagi niat dengan apa bi wiya inda kullin min ghusl kaffain wal madmadah wal istinsak sunnah sunnatal wudu jadi membagi niat dengan sekiranya dia niat ketika setiap daripada basuhan kafain kedua telapak tangan itu hukum sunnah wal madmadah kumur, wal istinsyak atau masukkan air ke dalam hidung, sunnatal wudhu niat sunnatal wudhu. Jadi ketika kumur tidak usah niat wajib dulu. Nah, itu sunnatal wudhu. Kemudian istinsyak, usul kafen semuanya diniatkan untuk apa? Sunnatal wudhu. Summa kemudian fardhul wudhu. kemudian dia niat fardhul wudhu inda ghasil wajih, indal ghasil wajih ketika membasuh daripada wajah. Dia dapat dua fadilah, dapat fadilah sunnah dan dapat fadilah mugoronatun niyah ma'a ghusli awal juz minal wajah. Dapat dua fadilah dia. Hatta sehingga la tafut ya la tafutu fadilatu istishabin niyah min awalihi sehingga tidak hilang keutamaan melanggengkan niat min awalihi min awali ghusl wajhi daripada pertama basuhan wajah dan juga tidak hilang apa wa fadilatul matmalah wal istinsyak dan tidak kehilangan keutamaan daripada kumur dan istinsyak ma'an ghisali humratis syafah bersama basuan merahnya bibir. Tidak hilang dia dapat apa? Sunnah daripada malmallah dan istinsyak. Kemudian di situ ada timbul pertanyaan mungkin ya. Kenapa sih kok kita ini di yang membahas apa ketika wudhu yang dibahas itu anggota-anggota yang kita ketahui itu wajah, kedua tangan, rambut, kaki. Kenapa? Kok tidak yang lainnya? Nah, di situ ada yang mengatakan itu ta'abudi. Ya, itu adalah ta'abudi. Ta'abudi itu sesuatu hal perkara kewajiban dari Allah yang tidak perlu dipertanyakan. Ya, kita sebagai hamba nurut itu ta'abudi. Ada yang mengatakan hikmahnya ada sebetulnya. Hikmahnya itu ketika Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah, di situ Nabi Adam melihat pohon itu dengan apa? Dengan wajahnya. Nah, karena dia bermaksiat itu dengan wajahnya. Karena dia melihat daripada pohon dengan wajahnya. Karena itu dibasuh wajahnya. Kemudian dia mengambilnya itu buah dengan apa? Dengan tangannya. Berarti tangannya dibasuh. Kemudian di situ dia setelah mengambil buah, dia merasa bersalah, meletakkan tangannya di atas kepalanya. Karena itu wajib dibasuh sebagian daripada kepala. Kemudian dia berjalan untuk menuju pohon itu dengan apa? Dengan kakinya. Karena itu hikmahnya itu diwajibkan bagi anak turunnya ketika berwudu membasuh empat anggota ini. Nah, itu. Kalau memang ada pertanyaan, Allah. Dan letaknya niat itu dalam hati ya. Adapun lafadz itu hukumnya sunnah. Jadi niat itu letaknya semua niat, niat sholat, niat apapun yang diwajibkan itu di dalam hati. luha al galab Jangan dimatikan itu siapa yang matikan itu ya? Udah. Coba coba. Mau tanya masalah niat wudhu wau. Kalau dia niat lima sil mushaf, niat wudhunya, terus apakah setelah itu boleh untuk sholat? Sementara kan inna masih amal, amal ya. niat. Ya. Kalau dia sudah niat, tadi kan dikatakan beberapa niat yang sah ya. Contoh-contoh beberapa niat yang sah. Nah, di situ contoh-contohnya itu kalau dia sudah dikatakan sah ya berarti untuk segalanya sah. Berarti dia dikatakan sekarang mempunyai wudhu Mempunyai wudhu ya namanya itu istibahal limasil mushaf. Aku niat uh, apa ini diperbolehkannya untuk megang Al-Qur'an. Sah kan niatnya dia? Ini namanya niat mu'tabarah, niat yang dianggap. Kalau dia sudah dikatakan sah, ya berarti punya wudhu dia sekarang. Untuk sholat, untuk megang Al-Quran, untuk yang lainnya boleh. perempuan mustahadoh atau laki-laki yang daimul hadas itu kan niatnya harus istibaha. Ya. Tapi di sini seakan-akan istibaha ini oh yang tidak boleh itu hanya niat raful hadas bagi mereka. Berarti niat wudhu boleh. Untuk apa? Tadi itu ketika mengatakan istibah uh, eh, rafil hadas li ghairi ya. daimul hadas. Ah. Ini kan yang tidak boleh niat raful hadas kan cuma daimul hadas. Iya. Berarti daimul hadas niat wudhu boleh ya? Sebab banyak orang daimul hadas tak ngerti, pokoknya nawaitul wudhu. Berarti sahih ya. Memang yang tidak diperbolehkan kan di situ kan nawaitu raf al hadas dan itu istibahah sebenarnya. Oh enggak, untuk nawaitu raf al hadas ya. Cuman di situ Imam Romli itu ya, yang tidak cukup itu bahkan nawaitu istibahah nggak cukup. Nawaitu raf'al hadas, nawaitu istibahah untuk daimil hadas nggak cukup. Amma huwa fal qiyas adamul iktifa fihi bi raf'i aw istibahah. Mujaddid, mujaddid dan semuanya. Oh enggak ada, ini apa nama? Daimul hadas. Daimul hadas ya enggak. Iya. Yeah. Apa ya pertanyaannya? Daimul hadas itu kan yang kita ketahui harus niat istibahah. Uh -uh. Sedangkan niat rafal hadas nggak boleh. Cuma kalau lihat gate-nya ini, rafal hadas ini tidak uh, yang tidak boleh untuk daimul hadas kan hanya rafal hadas saja. Berarti niatul wudu sama niat fardul wudu boleh untuk daimul hadas itu pertanyaannya. Iya. boleh? Boleh berarti. Boleh berarti. Soalnya di sini li ghairi daimil hadas gaidun fil akhir. Ini guide untuk fil akhir, airaf al hadas. La ghair. Tidak yang lainnya. Berarti yang lainnya boleh. Terus orang awam ya. Ha. Dia da'imul hadas niatnya nawaitul wudu li il hadas. <laughs> Sebagaimana yang diajarkan sama guru-gurunya dulu ya, apa ini? Gabung. Kan nawaitul wudu ah itu kan. Dia kan niat wudu dulu kan. Itu ada permasalahan gini. Tadi dikatakan tidak cukup tidak cukup bagi dia nawaitu li qiraatil mushaf ya. Nawaitu istibaha, nawaitu nawaitu taharah li qiraatil Quran. Tadi kan tidak cukup. Enggak cukup kan kenapa? Karena membaca Al-Qur'an adalah perkara yang sunnah. Nawaitu nawaitu taharah li qiraatil Quran berarti tidak cukup. Atau nawaitu wudhu'ah li qiraatil Quran. Tidak cukup. Kecuali katanya kalau dia niatnya tidak dia tidak istihdhar li qiraatil Quran. Dia maksudnya niatnya wudhu nawaitul wudu'a li qiraatil Qur'an. Ana maksudnya nawaitul wudu'a, qiraatul Qur'an ini cuman untuk tambahan toh. Ndak istihdor dia untuk qiraatul Qur'an cukup. Nah, ini mungkin bisa dipakai. Nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Nawaitul wudu'a kan cukup. Li raf'il hadasnya dia ndak kalau memang ndak istihdor ya cukup. Ada yang lain? sekedar mengenai bacaan ini, Beb. Iya. Di situ di dalam lafat fil wudu il antum tadi baca mujaddid. Mungkin yang tepat mujadid, Mungkin begitu. Karena di dalamnya ada kiasan ala sholatil muadati gitu. Sekedar bacaan aja. Iya. Yang kedua, mungkin kalau in itu jangan dibilang membasuh mungkin terbasuh mungkin begitu ya. karena mungkin diantara ada yang kurang faham nantinya mungkin ya betul beda dengan inhisal dengan ghusl nanti itu pembahasan sebetulnya basuh wajah rukun yang kedua yaitu ghusl wajhi ghusl wajhi ai inhisaluhu nanti ada pembahasannya itu jadi ghusl itu dia ada maksud untuk basuh kalau inhisal walaupun tidak ada maksud kena udan diniat wudu ya cukup Nanti ada pembahasan di Kosul Wajah. Terima kasih. Ada yang lain? Eh, mungkin ada sedikit tambahan. Di antara tubuh manusia yang biasa terbuka, itu kan wajah, tangan, kaki gitu ya. Dan yang terkena debu, angin yang bisa membawa virus itu itu adalah ke tubuh-tubuh yang terbuka kan gitu. Sehingga rentan dengan penyakit yang menular atau virus, bakteri dan yang lainnya. Nah, karena itu kita diwajibkan untuk wudhu. Kalau mungkin kita hitung dimatikan ya. HP itu dimatikan kalau di sini sebelum masuk. Biar nggak mengganggu yang lainnya. Sehingga kalau kita wudhu per kewajiban sholat, berarti kita basuh wajah kita, kemudian basuh tangan kita, sing bakteri, kemudian virus atau yang membuatkan penyakit, insya Allah akan hilang berjatuhan dengan itu semuanya. Ini faedah daripada kesehatan dalam wudhu. Selain itu juga bakteri atau e, virus atau yang lainnya itu bisa melalui e, hidung, nah, karena dihirup bisa melalui mulut, nah, karena itu disunahkan juga untuk istinsyak, disunahkan juga untuk untuk, untuk apa? Untuk gumur begitu ya. Malah dalam pendapat Imam Ahmad bin Hanbal wajib itu termasuk arkanul wudu. Kumur dari itu idza tawadda'ta famadmit kata Nabi. Hah? Karena itu itu kita laksanakan semuanya akan bisa mendapatkan faedah dunia berupa kesehatan dan juga faedah ukhrawi berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disunahkan juga bagi orang yang junub untuk berwudu sebelum mandi faedahnya sebelum mandi kok ada wudhu karena orang junub itu setelah forsil ya tenaga dalam syahwatnya dari itu dia sebelum mandi supaya tidak kaget dan itu bisa akan buat kram maka diawali dengan wudhu karena saraf yang peka itu ada di daerah-daerah wudhu telapak tangan, telapak kaki, wajah itu saraf yang peka. Nah ketika sudah merasakan dingin maka yang lainnya insya Allah netral nantinya. Tapi kalau langsung misalnya berenang misalnya tanpa ada dirangsang terlebih dahulu itu bisa bahaya bisa akan membuat kram nantinya. Nah, kan bisa buat kram. Mungkin ini adalah gambaran beberapa faedah daripada wudhu tadi itu. Subhanallah. Ya. ya. Mau menyampaikan ada pertanyaan ini dari seorang dari Bagaimana hukumnya mengambil air wakaf masjid tapi dengan tujuan untuk berjualan? Terus bagaimana kalau sudah mendapatkan izin dari takmir masjid, memberikan izin orang yang berjualan ngambil air masjid untuk berjualannya itu? Atau mungkin dan kalau mengganti dengan uang bagaimana? Mengambil air masjid yang mus musbala wakaf. Air wakafnya digunakan untuk jualan gitu ya. Maruf. Eh. Kan itu dilarang itu ya kalau air wakaf itu. Lah kalau sudah terjadi ya wajib untuk diganti. Tapi kalau memang sudah diperjualbelikan kan tidak boleh kan. Kalau sudah wakaf apakah, apakah ada ada ada takluk dengan apa namanya? Izin. Kan tidak ada kan? Iya kan tidak boleh kan? Kalau air itu diwakafkan untuk kepentingan masjid berarti untuk wudhu, untuk sholat, untuk toharo yang ada di sana berkaitan dengan sholat. Tapi kalau untuk yang lainnya cuci-cuci pakaian kan nggak boleh, nggak boleh. Ya. Tapi sebetulnya ada di seperti di masjid jamek atau masjid-masjid yang lain yang seperti yang sekarang ini ya Kecuali kalau air itu memang musabal ya, sudah dari tanah wakaf itu hmm. birnya itu. Tapi kalau sekarang berkembangnya itu air itu dari PDAM. Hmm. Mereka ambil dari PDAM dan bayarnya itu pasca ya. Setelah satu bulan baru bayar. Nah, ini mungkin berkembang itu permasalahannya. Jadi bukan wakaf lagi itu. Atau mungkin takmir mengambilkan dana itu dari dana infak jahil atau yang seperti yang lain barangkali begitu. Hmm. Jadi kalau memang air itu sudah dibeli dengan uangnya masjid. Nih, air itu sudah dibeli dengan uangnya masjid dan pakai uang wakafnya masjid ya berarti menjadi wakaf itu ya. Kan gitu. Tapi kalau memang air tadi itu adalah bukan dibeli, kalau dipakai baru ada pengeluaran. Nah kalau dipakai untuk di luar kepentingan sholat, tapi ada di masjid juga keliru. Kan gitu. Ya kalau kecuali kalau mendapatkan izin dan dia menggantikan untuk masjid. Kan gitu pengertian air musabal sendiri apakah itu harus sumurnya yang diwakofkan atau tempat airnya terus ngambil air dari tempat lain ditempatkan di tempat yang diwakofkan ya anak kira pembahasannya kalau kalau ndak runtun dengan kitabnya nanti akhirnya tambahnya leneh nanti jadi lebih baik kita akan bahas pada berikutnya aja untuk supaya e, bisa runtun gitu ya. Jadi mungkin e, untuk yang malam hari Rebu yang akan datang akan kita sediakan waktu untuk membahas itu. Nah, e, ada yang perlu disampaikan kemarin itu e, yang dimaksud dengan salisul bol atau daimul hadas itu apa? Sebetulnya untuk permasalahan salisul bol Kan dia itu hada imul hada selalu kencing kan. Salisul bol itu apa sih? Salisul bol itu dia tidak ada waktu daripada waktunya sholat. Contoh, mulai duhur sampai asar tidak ada waktu di situ kecuali ada kencing. Itu yang dikatakan salisul bol. Kalau dia yakin masalah, dia itu kencing. Setiap habis kencing mesti keluar terus. Cuman setengah jam tok berhenti. Setelah itu dia berhenti dah. Tidak keluar. Eh, ini bukan dikatakan salisul bol. Berarti dia wajib istibro. Kan ada kewajiban istibro di situ. Kewajiban istibro itu ya apa? Istibro itu yakhtalif bihtilafi syakhs. Berbeda dengan perbedaan seseorang. Ada yang orang istibro itu dengan dehem. Cukup kelu, sisanya kencing itu bisa keluar. Ada yang cukup dia dengan menggentakkan tangannya di bumi. Ada yang dengan loncat. Ada yang dengan berjalan beberapa meter. Nah, kalau dia sudah kebiasaannya dia itu setelah setengah jam biasanya berhenti, berarti ya itu istibroknya dia. Ya, jadi berarti selama waktu sholat keluar terus. Kalau beser itu mungkin belum dikatakan salis itu. Hah? Kalau beser itu masih mungkin belum dikatakan metu terus itu loh. Seperti istihadah kan keluar terus. Itu namanya salis. Uh, untuk yang pakai selang tadi itu bisa dikatakan salis, bisa dikatakan bukan salis itu ya apa salis kalau pakai selang. Yang enggak itu hamilun aja sama enggak mau wajib untuk godok itu. Bukan dari mesti tahan, keluar terus itu maksudnya salis ini. Keluar terus. Lah kalau yang pakai selang itu masa dikatai dihukumi salis enggak ya perasaanku ya. ya. Cuma dikatakan hamilun najas ada iman ya kalau itu. Salis ini keluar terus gitu loh selama satu waktu. Ya. Itu wajib istibro. Kemudian bawasir. Bawasir termasuk iya. Bawasir itu ada pembahasan beberapa bawasir di sini coba di untuk bawasir kemarin itu kan sudah dibahas itu. Situ dikatakan walau kan al-khariju basuran nabitan dakhilat dubur. itu walaupun yang keluar yang membatalkan wudhu itu walaupun basur. Basur itu maaf bol ya. Nabitan dakhilat dubur. Di situ dikatakan walau kana ayghaya ghaya fi naqdi bi khuruj ma dzukir nabitan dakhilat dubur tasrih bima ulima min qawli al kharij min ad dubur fa innahu yufhamu annahu kana law dakhilan summa kharaj nah. Walhasil di situ kalau basur, basir itu kan dikatakan membatalkan wudhu. Berarti hukumnya kan seperti keluarnya air kencing. Basur itu dikatakan membatalkan wudhu, berarti hukumnya seperti kencing. Lah ya apa kalau terus keluar? Nah, yang dikatakan membatalkan wudhu itu kalau bolnya di dalam, kemudian keluar darah. Kemudian keluar darah. Ah itu yang dikatakan membatalkan wudhu. Lah kalau membatalkan wudhu, berarti ketika wudhu berarti wajib apa? Wajib ditutup seperti orang yang damul apa seperti orang yang kencing tadi itu, besar itu. Berarti wajib diperban, ya seperti pembahasan yang kemarin. Kalau memang dia keluar darahnya. Kalau keluar bornya kemudian netes darahnya, setelah keluar baru netes darahnya tidak membatalkan wudhu. Yang dikatakan membatalkan wudhu itu dengan tiga hal. Dengan keluarnya batal wuduknya. Keluarnya bol, itu batal wuduknya. Kemudian dengan keluarnya darah, cuman bolnya di dalam, itu juga batal wuduknya. Kemudian dengan tambahnya keluar, sudah keluar, setelah wudhu tambah mudun, ah, berarti batal wuduknya. Cuman pembahasan yang sama dengan salisul bol itu pembahasan masalah yang di dalam bolnya kemudian netes darah. Nah, kalau netes darah berarti seperti keluar air kencing. Kalau seperti keluar air kencing, lah kalau memang terus-terusan seperti itu, waktunya sholat tidak ada kosong waktu untuk sholat kecuali ada darah di situ. Ya berarti wajib, wajib apa? Wajib diperban, wajib disumbat, wajib wudhu, wajib mualah seperti pembahasan kemarin salah bol. Itu maksudnya basur. Jadi sebenarnya basur itu keluarnya bol itu kan berarti keluar sesuatu daripada dubur. Keluarnya sesuatu dari dubur itu termasuk membatalkan wudhu. Walaupun tidak mengeluarkan darah, kalau punya wudhu keluar bolnya ya batal. Kemudian bagaimana kalau keluar darah dari bol ini, dari basur ini, bol bukan bol kencing ya, bol bahasa Indonesia ini. Nah, kalau memang dari dalam kemudian masih keluar darah ya batal wudhunya. Udah jelas itu. Tapi kalau sudah keluar Keluar notok sudah keluar semuanya bolnya. Kemudian netes terus. Paham ya? Nah itu ya berarti tidak dikatakan batal wudhunya. Karena sudah keluar ada di luar itu. Ibarat luka ada di luar itu. Hah? Kemudian yang ketiga keluar separuh. Habis wudhu muncul yang separuhnya ini batal lagi berarti ada sesuatu dari dalam keluar itu keluarin termasuk membatalkan wudhu. Al-kharij min ahdi sabilan itu ya. Mana ada pendapat Imam Malik? Lain tiga dulu bin Nadir. Ada pendapat Imam Malik ya kalau orang kesulitan mungkin ya. Karena pendapat ini rahmah. Pendapat pendapat madhab Imam Malik la yantagilul wudu bin nadir. Tidak membatalkan wudhu dengan sesuatu yang jarang. Darah termasuk ya. Darah, cacing apa tidak batalkan wudhu ini Imam Malik. Karena nadir itu.